mitra bisnis untuk seseorang bisa mempunyai sense of success atau senses apa saja, perasaan-perasaan apa saja yang dipentingkan supaya orang itu bisa lebih cepat mencapai suksesnya. Ada enam hal yang menarik. Yang pertama adalah the sense of confidence atau perasaan keyakinan dia telah menyiapkan diri untuk berbisnis dengan baik sehingga dia bisa mencapai kesuksesan, sebuah perasaan keyakinan. Dan yang kedua adalah positif anticipation atau bagaimana kita mengantisipasi diri kita dengan sikap positif. Artinya begini, kalau ada kegagalan, wah bisa ini saya atasi. Kalau ada orang yang bilang, apakah mampu menyelesaikan nanti? Ah bisa. Jadi antisipasi kita harus selalu bermakna positif ketika kita akan menghadapi sesuatu. Sense yang ketiga yang penting adalah sense of determination bahwa kita harus mempunyai determinasi aku harus mencapai itu ya dan hal yang keempat adalah sense of achievement. Bahwa setiap kita merasa sesuatu, kita harus merasa, wah saya mampu melakukan ini. Walaupun seperti juga kalau Anda tahu Thomas Alva Edison ketika dia gagal membuat lampu itu menjadi nyala, dia bilang, ah aku berhasil menentukan apa saja yang tidak bisa dipakai. Jadi segalanya dirubah dari kacamata achievement. Kalau Anda mencoba sebuah bisnis dan itu gagal, Anda bilang, aku sudah berhasil membuktikan bahwa bisnis dengan cara ini tidak benar, saya harus berubah pada lain kali. Jadi merubah segalanya menjadi sense of achievement atau pencapaian. Dan yang kelima, sense of winning. Bahwa kita itu menang gitu loh. Dalam bersaing dengan orang lain, dalam berkompetisi kita harus merasa kita itu menang sebetulnya. We have the sense of winning. Dan yang terakhir, the sense of success. Kalau kita bisa mempunyai perasaan bahwa kita ini sukses gitu ya. Maka dengan sendirinya sukses itu bahkan akan lebih cepat datang kepada kita juga. Sebaliknya, kita harus menghindari sensis-sensis yang negatif Ya, contohnya ketakutan, nervousness, penolakan. Anggaplah penolakan itu sebagai sebuah sikap yang harus Anda hadapi dengan positif ya. Sikap ragu-ragu, sikap tidak percaya diri sendiri, dan lain-lain ya. Ini saya kira penting untuk Anda perhatikan. Nah, mitra bisnis, kalau dapat sebaiknya kita mempunyai positif senses ini dan menghindari negatif senses ini untuk mencapai sukses kita. Jadi ada enam tadi, Sense of confidence mempunyai keyakinan, sense of positive anticipation atau mengantisipasi segalanya dengan kacamata yang positif ya. Dan yang ketiga, sense of determination harus mencapai tujuan kita. Dan yang keempat, sense of achievement bahwa kita berhasil mencapai sesuatu dan sense of winning selalu menang dalam berperang dan sense of success. Jadi merasakan bahwa saya ini adalah orang yang harus selalu sukses. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.